apa masail baik Yakbar <clears throat> Salim ke-16 ya. Baik, as-salisata asyarah ittiqa da'watal mazlum. Ittiqa da'watil mazlum. Berjaga-jaga dari doa orang yang terbalik. Sabi'ata asyarah al-ikhbar bi'annaha la tuhjab. Diberitakan oleh Rasulullah bahwa doa orang yang terbalimi itu tidak terhalang. Tidak ada halangan halangannya. Hatta orang kafir. Nah, hati-hati jangan menzalimi orang-orang yang kafir sekalipun. Nah, tidak boleh. Artinya nah, misalnya dalam bermuamalah Makanya yang lagi dilakukan yang dilakukan oleh ISIS itu orang-orang kawarik jelas-jelas salah. Nah, ya Islam ini yang sebagaimana yang disebutkan juga dalam banyak ayat rahmatan lil alamin rahmat bagi alam alam semesta menginginkan apa Islam perbaikan bukan merusak bukan membinasakan orang jihad dalam kaum dalam Islam itu bukan untuk menumpas bukan untuk membinasakan mengusnahkan, tapi untuk memperbaiki Kadang-kadang kita juga kan seperti itu. Misalnya mau ya Pak, ya, mau polisi ya mungkin ya untuk nangkap orang itu dengan senjata itu bukan untuk mematikan mereka. Tapi untuk menundukkan mereka seperti itu jihad di dalam Islam. Nah, makanya dia Rasulullah SAW mengingatkan memberi apa? Tawaran. Tawaran kepada musuh itu tiga hal. Ya. Nah, tapi mereka sendiri yang juga mulai menyerang dengan sombongnya, mengingkari, menentang saya nah, dihadapi kaum muslimin. Nah, nah di dasar seperti itu pun ketika hatta walaupun mereka bertempur berperang dengan kaum muslimin, ketika dia datang ke wilayah kaum muslimin tidak boleh diganggu. Ya, tidak boleh diganggu. Kalau misalnya diganggu kita tidak akan pernah tahu bagaimana sikap seorang anak dengan ayahnya yang musyrikin, bagaimana sikap seorang anak yang dengan ibunya yang musyrikin. Nah, ya, Nah, lihat apa apa namanya juga dengan ya, misal nah para sahabat pun juga misal oh, ketika apa namanya dengan nah, tertangkapnya kisah Sumamah bin Usan Sumamah bin Usan yang tertangkap ya sudah berapa kali dia apa dilepaskan tertangkap waktu perang Badar dilepaskan kemudian perang Uhud ikut lagi perang lagi tertangkap lagi oleh pasukan berkuda kaum muslimin ketika dia mau umrah padahal masih musyrik nggak langsung digorok lehernya, tidak langsung disembelih, diletakkan di dalam masjid, suruh lihat. Nah, disuruh lihat bagaimana kaum muslimin sampai akhirnya dia sendiri masuk masuk Islam. Nah, nah. Baik. Artinya kemudian apa? Kemudian kalau misalnya orang-orang yang yakni yang musuh-musuh Allah itu walaupun mereka yakni mengganggu ya, yakni bertempur dengan kita ya dari biladul kufur, dari biladul harb. Nah, datang ke negeri kaum muslimin tidak boleh diganggu. Ya, tidak boleh di, diganggu. Abu Sufyan kan datang ke, ke Madinah dalam keadaan sudah melanggar perjanjian. Iya kan? Dalam keadaan sudah melanggar perjanjian. Ya, itu kan berarti kan sudah harus. Nah, tapi tidak. Ya, tidak. Dibiarkan dia bahkan masuk rumah Rasulullah SAW. Datang masuk ke masjid Nah. Baik. Saat <coughs> yang asyarah alif bar biana la tujab. Nah, tidak ada hijab. Nah, jadi jangan kemudian musim meskipun misalnya kita nih, perang dengan ya apa namanya bahkan bungsuhan dengan Yahudi atau dengan misalnya dengan Iran misalnya dengan ya apa terjadi misal ya sekarang ini kan lagi ada hubungan datang pun mereka ke negeri kita ke Indonesia tidak boleh diganggu ya Nah, itu adalah urusan pemerintah. Apalagi misal di negeri semacam itu di negeri apa namanya, Eh, nah dalam keadaan misal, misal ini andai-andai negeri kita terapkan dalam keadaan apa mereka hukum Islam misalnya kemudian berperang dengan sebagian negara kafir nah, datang mereka ke negeri kita itu tidak boleh atau misalnya bermuamalah ada orang-orang kafir yang berada di negeri kita sendiri misalnya karena dia kafir eh, belanja jual beli dengan dia dikurangi timbangannya, dikurangi meterannya, atau ditekan. Kalau misalnya dia sebagai pejabat mungkin ditekan jadi apa namanya, uh, nah, ya, pokoknya dibuatlah supaya dia tertindas. Nah, itu tidak boleh, ya. Nah, sebenarnya memang ada ketentuan-ketentuan buat buat mereka urusan urusan dan pemerintah. Nah, tapi sikapnya seperti itu tidak tidak dibenarkan. Nah, teman <clears throat> apa namanya menimbulkan mudarat tanpa alasan yang hak kepada kepada mereka. Kecuali kalau tampak jelas mereka melanggar bagaimana di zaman Rasulullah SAW orang-orang Yahudi melakukan pelanggaran melakukan apa namanya spionase mata-mata kemudian menghina mencaci maki Allah dan Rasulnya menyakiti Allah dan Rasulnya memang ada ya wah, hukuman tersendiri. Kalau misalnya mereka ribut, kenapa orang-orang semacam ini padahal hidup di negeri kaum muslimin kok dibunuh? Ya kejahatan mereka lebih besar daripada mereka dibiarkan hidup. Nah, ada kondisi-kondisi tertentu yang mereka boleh untuk di, di nah, dibunuh. Nah, dan itu pun negara manapun dalam hukum internasional pun bisa dibenarkan. Ya, nah, baik. Samina asyarah. Kemudian yang ke-18. Min adillati tauhid ma jara ala sayyidil mursalin wa sadatil awliya minal masyaqqah wal ju' wal waba. Nah, termasuk bukti-bukti tauhid adalah apa yang dialami oleh sayyidil mursalin, sadatul awliya berupa masyaqqah. Nah, kesulitan-kesulitan wal ju' Nah, wal waba' dan wabah. Artinya, nah bukan berarti bahwa orang-orang yang mulia-mulia ini bersih. Bahkan kalau misalnya diikatkan lagi dengan apa yang disebutkan oleh Rasulullah, ujian yang mereka terima, balak yang mereka terima itu lebih berat dibandingkan orang yang biasa. Nah, seperti di situ di apa masa-masa itu taun apa ya taun itu penyakit apa? Nah, kalau dulu yang paling parah, yang paling berat apa? Chicken fox ya. Eh. Smallpox apa chicken fox? Cacar itu. Chicken ya. Nah, itu paling berat itu. Itu mematikan. Dan alhamdulillah dunia sekarang sudah tidak ada lagi. Yang ada sekarang yang kita kenal ini cacar air itu masih ringan. Tapi kalau dulu sampai nah wabah mati satu nah satu kabilah, satu negara, satu kampung. Nah, itu dialami oleh mereka. Nah, ini dialami oleh Sayyidil Mursalin. Rasulullah juga merasakan lapar. Bahkan disebutkan dalam kisah perang pandak itu Rasulullah mengikat perutnya dengan dua batu. Saking laparnya. Nabi kekasih Allah ya kunci benda berbandaran dunia di tangan beliau itu kelaparan. Kok kayaknya nggak nyanda, mestinya Ya, tapi itulah kenyataan. Beliau sampai didengar oleh para sahabat, suaranya mirip kenapa Lapar, berhari-hari tidak makan. Nah, sampai kemudian Jabir yang ingat punya kambing kecil itu nah diam-diam bisik pada Rasulullah, "Ya Rasulullah, Anda dengan beberapa sahabat Anda saya undang makan ke rumah." Rasulullah bukannya cukupkan dengan sahabat-sahabat sedikit saya, semua pasukan akhirnya 80 lebih atau berapa ratus orang itu akhirnya makan dengan jadi kambing kecil itu. Barakah. Baik. Di situ di bawah disebutkan wadzalika yastalzimu sabra wal musabarah. Nah, ini juga di dalamnya terdapat hidzalika muwasatun wa tasliyatun lidda'in ila Allah. Idza ta'arradu li syai'in min dzalik. Nah, ini hiburan buat para duat. Buat para duat. Baik. Kata beliau, "Fala yaqnatul 'amilun fi haqlid da'wah idza ta'arradu lil bala." Sehingga mestinya orang-orang yang beramal itu jangan putus asa dalam lingkaran dakwah ketika dia menghadapi bala. Ketika di depannya terdapat rintah, rintangan, jangan dia putus asa Jangan kemudian patah semangat. Nah, au asobat humul lawa, ya, luka, kaka, kesulitan. Au hajamat alaihim juyusul humum, atau mereka diserang oleh tentara ini kegelisahan, gelisah, ketakutan, cemas. Nah, au ghazathum asakirul humum ya sama saja semua. risau ya. Nah, Fafis sabri munajat, munjatun. Nah, di dalam kesabaran itu ada jalan keselamatan. Wa fil musabarah ada mulha, ada hal menghilangkan membuat lega. Wa indallahil ajru jamil wa thawabul amin. Di sisi Allah ada pahala yang sangat besar. Yang sangat indah dan pahala yang merata. As'alullah al-afwa wal afiyata fid dunya wal akhirah. Nah, Qala Tasi'ah Asyarah Qawluhu La'u'tiyanna raya La'u'tiyanna raya Sabda Nabi SAW Saya akan berikan serahkan bendera ini Ila akhirhi alamun min alamin nubuah Apa diantaranya Kemenangan itu jelas Tapi kemudian diantara tanda Tanda-tanda nubuah itu juga adalah Nah Diketahuinya Isi hati seseorangnya. Dalam hal ini Ali, Ali bin Abi Thalib diketahui diakui juga keimanan keimanannya, cintaannya kepada Allah dan Rasulnya dan dia dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Seperti yang kita sebutkan yang lalu. Nah, kalau orang itu sudah dicintai oleh Allah, Allah panggil Jibril dan Allah menyatakan kepada Jibril supaya mencintai si fulan. Kemudian Jibril mencintainya lalu memanggil seluruh penghuni langit, cintailah si fulan karena Allah mencintai dia. Kemudian diletakkan penerimaan di muka di muka bumi. Nah, yang ini yang diingatkan, yakni makna al-qabul, yudha' lahu al-qabul fil ard, itu jangan kita artikan menurut persepsi kita. Ya, jadi jadi al kabul, semua orang mengikuti dia. Ya. Nah, menerima dakwahnya, seruannya Rasulullah SAW Ya ingat sunnatullah wala tujwa'inam. Kadalika ja'alna likulli nabiyyin aduan syayatin al-ins. Wajah kadalika ja'alna likulli nabiyyin aduan minal mujrimin. Ada saja yang memusuhi. Lalu bagaimana kabul itu? Wallahu a'lam. Ya. Nah, apalagi di sana kalau kita lihat tentang Ali bin Abi Thalib sendiri radhiyallahu an. Bagaimana beliau? Nah, terbunuh oleh orang-orang Khawarij. Nah, jadi jangan kita batasi dengan pengertian kita hadis-hadis Nabi itu. Kita lihat keterangan para ulama. Nah, ya artinya kita juga jangan memandang bahwa nah, kita berharap ya berharap ya memang demikian tapi bukan itu jadi patokan satu satunya ya, kalau jangan artinya kita tidak menilai banyaknya orang yang hadir atau sedikit itu sebagai untuk menilai ini dicintai Allah atau di atau tidak نعم al insyurun كفله fi عينيه alamun من علمها أيضا Rasulullah meludah kedua mata Ali bin Abi Thalib itu juga salah satu di antara tanda-tanda nah, nubuah sembuh biiznillah. Nah, Baik, itu dulu biar kita lanjutkan nanti ke yang ke-21 pada kesempatan yang akan datang. Nah, besok insya Allah ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Nah. Bila huna subhanakallah alhamdulillah, bihamdik asyhadu